ahyana kecuali adanya iftirat kadang-kadang Akni yang aku maksudkan dengan iftirat adalah wujuduhuma jamiat adanya keduanya dalil kalau doa yang terlarang itu bisa terkabul itu dalilnya adalah iktirar ada orang yang berdoa meminta sesuatu kemudian permintaannya terwujud itu ikhtiar bergandeng bergandeng antara doa dan terkabulnya apa yang diminta Wa in ta'akhara ahaduma meskipun yang satu itu belakangan dari yang lain secara tempat dan secara waktu. Jadi iktiran di sini itu adalah wujud, bukan harus bergandengan. Kalau bergandengan, ya, kalau bergandengan ya ini ada kemudian langsung itu ada. Namun yang dimaksud iktiran di sini adalah adanya dua hal tersebut yaitu adanya doa dan adanya pengkabulan doa meskipun maaf meskipun ada jeda doanya sekarang kabulnya seminggu lagi ini ada jeda doanya di sini terkabulkannya di sana ini terdapat jeda tempat ini yang dimaksud ikhtiran di sini kalau pada asalnya iktiran bergandeng itu ya harusnya bareng. Ada doa dan ada pengkabulan doa. Namun akni yang aku maksudkan dengan iktiran di sini adalah adanya dua hal ini. Adanya doa, kemudian doa tersebut terkabul meskipun ma'atarohi meskipun ada ma intiqadi ad'af ad ad'afa ad'afil iktirah diiringi dengan intiqad batal ya, tidak ter, tidak terkabulnya doa itu berlipat-lipatnya iktirah kata penulis doa haram yang tidak dikabulkan itu berlipat-lipat daripada yang kabul berdoa kepada selain Allah yang kabul yang tidak terkabulkan itu berlipat-lipat ataf ataf at berlipat-lipat dari doa kepada selain Allah yang kabul itu berlipat-lipat dibandingkan ikhtiar kita katakan Mujaratut turun syai' semata-mata iktirannya sesuatu dengan sesuatu yang lain ba'dal awqat di sebagian waktu ma'antiqabihi namun juga terkadang tidak bergandeng laisa dalilan alal ghulabah maka itu tidak bisa jadi petunjuk tidak bisa kita katakan inilah yang dominan sehingga tidak bisa kita katakan umumnya terkabul bitifakil ukolak dengan kesepakatan orang berakal jika suatu hal itu bergandeng dengan suatu hal yang lain non cuma kadang-kadang namun seringnya tidak bergandeng maka tidak bisa kita katakan kalau orang itu berdoa kepada selain Allah maka umumnya kabur. tidak bisa dikatakan umumnya terkabul tidak kan menggunakan sababun akhar saleh jika ada sebab lain yang layak untuk kenapa dua hal ini bergandengan Tidak ada dua hal yang bergandengan, namun kadang-kadang, namun sering-seringnya tidak bergandengan, dan ada sebab yang lain, analisis yang lain yang lebih tepat untuk memahami kenapa dua hal ini terkadang bergandengan, maka bergandengnya dua hal ini kadang-kadang tidak bisa disimpulkan kalau ini adalah yang dominan. ya asar anhu yadul ala adamil ghalabah karena takhaluful asar karena pengaruh yang tidak ada takhaluf takhaluf itu tidak ada yang tidak dapat karena takhaluful asar anhu tidak datangnya pengaruh tidak adanya pengaruh yaitu terkabulnya doa doa itu tidak kabul ya dulu ala adamil ghalabah yaitu menunjukkan tidak adanya ghalabah tidak ada yang dominan di sini tidak ada dominan di sini jika ada orang membantah dengan mengatakan di sini pengaruhnya itu takhalub tidak ada disebabkan syaratnya kurang atau adanya satu faktor penghalang maka kita katakan maka jawabannya bal iktirad li wujudi sababin aha Bahkan iktiran itu terjadi karena ada sebab lain. Ya, iktiran itu terjadi karena sebab lain. Doa haram itu kabul itu karena sebab lain, bukan karena doanya. ada waraji ini yang lebih tepat. Karena sesungguhnya kita lihat Allah fikuli waktu di setiap waktu Allah itu mengabulkan hajat dan menghilangkan kesusahan. Di anwa minal asbab dengan berbagai macam sebab yang tidak bisa dihitung kecuali dia semata. Dan di kita melihat Allah itu yuhdis makhluk mewujudkan apa yang diinginkan. Ketika ada doa yang mubtada doa yang bid'ah kecuali nadiran kecuali kadang-kadang. Maka terkabulnya doa yang bid'ah itu realita menunjukkan kadang-kadang. Maka ketika doa bid'ah itu kok tidak terkabul, maka tidak tepat kalau kita katakan, oh karena syaratnya kurang atau ada faktor penghalang. Namun karena terkabulnya doa bid'ah itu karena faktor yang lain, bukan karena doanya. Fa'idahu ainahu maka jika kita saksikan bahasanya Allah menetapkan sesuatu karena doa mubtada dan doa yang bid'ah itu qad wujida ada maka ihalah menisbatkan terjadinya satu hal yang terjadi alama ulima minal asbab kepada sebab kepada berbagai sebab yang telah diketahui yang sebabnya itu demikian banyak la yusiha illallah tidak ada yang bisa menghitungnya kecuali Allah maka itu lebih tepat daripada min ihalatihi daripada menisbatkannya alam malam yasbut kaunuhu sababa itu lebih tepat daripada menisbatkannya kepada sesuatu yang layak but tidaklah layak but kaummu tidaklah bisa menjadi sebab tidak jelas statusnya sebagai sebab Maka berkaitan doa yang haram. Maka jika kita nisbatkan doa yang haram ini ini terkabul karena satu, karena satu faktor. Ini lebih baik daripada kita katakan kita nisbatkan terkabulnya doa ini karena doa yang bid'ah itu. Karena doa yang bid'ah itu menjadi sebab terkabulnya doa adalah suatu hal yang belum jelas. Laisbut kaunuhu sabata. Maka lebih tepat nah, ini Allah kabulkan karena ada satu fakta kemudian jika ada orang yang beralasan cuman iktiran kemudian bergandingnya dua hal jika itu adalah dalilan alal ilah dalil atas ilah sebab adanya dua hal tersebut maka intiqad maka tidak bergandengnya dua hal adalah dalil atas adanya tidak adanya ilah jika ada orang yang mengatakan bahasanya doa yang haram itu terkabul itu sebabnya karena doa haram itu yang terkabulnya doa itu karena sebab karena doa yang haram itu karena ada doa yang haram maka ada kabulan doa maka kita katakan dalam banyak hal dalam banyak kejadian doa yang haram tidak terkabul maka hal itu menunjukkan ya, kita bantah dengan kita katakan berarti itu tidak terga, tidak bergandengnya dua hal ini menunjukkan kalau memang terkabulnya doa tadi bukan karena adanya doa namun karena ada suatu hal satu faktor dan di sini manusia terpecah menjadi tiga kelompok yang orang-orang yang Allah murkai, orang yang sesat dan orang-orang yang Allah beri nikmat. Maka orang yang Allah murkai mereka mencela dalam umumnya berbagai sebab yang masroh dan yang tidak masroh. Mereka mengatakan doa yang disyariatkan terkadang memberikan pengaruh, yaitu bisa mengabulkan doa dan terkadang tidak memberikan pengaruh. Wa yatasilu bidzalika kalami dan dengan perkataan tersebut atau waitasilu tasilu bidzalika al-kalamu fi dalalatil ayat dan hal tersebut berkaitan berkaitan dengan hal tersebut al kalamu pembicaraan tentang telul ayat penunjukan mukjizat atas benarnya para nabi alaihi wasallam Ya, mereka mencela sebab mereka mengatakan bahasanya sebab yang masuk sekalipun itu kadang memberikan pengaruh, kadang tidak memberikan pengaruh. Kemudian perkataan ini dibawa-bawa sampai masalah mujizat. Wadolun dan orang-orang yang sesat. Ya tawahamun mereka beranggapan. Mereka menganggap Minggu lima satu sabata Dengan semua hal yang Dianggap dikhayalkan sebagai sebab meskipun hal tersebut termasuk dalam agama Yahudi, Nasrani dan Majusi dan yang lain. Wal mutakayisuna dan orang-orang yang sok pintar. Minam mutafal sifah mutal ya, mutafal sifah yaitu para alim filsafat Yuhilu nazalika menisbatkan hal tersebut kepada umurun falafiyah Gerakan benda langit Dan kekuatan kejiwaan Dan sebab-sebab natural Sebab-sebab alami Mereka berputar di sekelilingnya dan tidak berpaling darinya Sedangkan orang yang sesat berkaitan dengan masalah sebab Kata Syekhul Islam adalah semua orang yang berkhayal ini ada sebab kemudian diyakini sebab. Semua hal diyakini sebagai sebab. Kenapa dia kok rezekinya lancar? Maka dihubungkan dengan gerak benda langit. Oh, karena dia rasi bintangnya ini. Kenapa kok dia kaya? Wah, karena memang kemudian dihubungkan dengan kuat nafsania. Wah, karena kekuatan diri atau karena sebab-sebab natural. Ya, karena dia orang cerdas, ya wajar kalau kaya. Pintar cari duit. Maka yang dilihat cuma itu analisis terhadap adanya dua hal itu kalau enggak itu dikaitkan dengan gerakan benda langit dikaitkan dengan kekuatan jiwa dikaitkan dengan sebab-sebab natural tidak ya. ada yang dikait-kaitkan dengan Allah tidak ada ini orang yang sesat berkaitan dengan masalah sebab kemudian yang ketiga adalah orang yang mendapatkan hidayah yaitu orang-orang yang tidak mengingkari apa yang Allah ciptakan adanya kekuatan adanya tabiat adanya al-quwa kekuatan otobai eh, dan tabiat atau potensi yang ada sejak lahir dalam semua ajisam dalam semua badan dan roh karena semuanya adalah ciptaan Allah namun mereka mengimani apa yang dibalik apa yang dibalik itu itu ada kuasa Allah Subhanahu wa taala alati yang huwa dia Allah dengannya kuasa atas segala sesuatu dan sebenarnya Allah setiap hari dalam kesyaan, dalam kesibukan dan meyakini bahasanya jika Allah mengabulkan li'abdil mukmin permohonan hambanya mukmin maka pengkabulan doa itu adalah kharijatun keluar dari kekuatan dirinya wa tasarruf jismihi wa dan gerak gerik badan dan rohnya dan bahasanya Allah Subhanahu wa taala itu yukhul adat memberikan khariqul adat hal yang tidak biasa kemampuan luar biasa untuk para nabi di izhar sidqihim untuk menampakkan benarnya pengakuan para nabi kalau mereka adalah utusan Allah dan untuk memuliakan mereka. Wana na'udzalika min hikamihi dan berbagai hikmah-hikmah Allah yang lain. Maka orang-orang yang mendapatkan petunjuk dalam masalah sebab mereka mereka tidak mengingkari adanya sebab-sebab lahiriah. Orang olahraga jadi sehat, ya. makan bergizi, badan fit, orang itu cerdas kemudian lulus ujian tidak diingkar namun mereka mengimani di balik sebab lahiriah ini juga ada sebab di balik sebab lahiriah ini ada kudratullah Maka boleh jadi Allah mengabulkan satu doa yang itu di luar sebab, yang tidak mengikuti sebab tidak mengikuti sebab. Dan dan dan dan terkadang sebab ini tidak berlaku, maka terjadilah mukjizat. Api tidak jadi panas. Jadi mukjizat. Itu diimani. Kok bisa api yang panas tidak jadi panas? Ini kudrat Berbeda dengan al-maghdub alaihim. Mereka mencela sebab, mereka tidak mengakui sebab. Maka hal ini menyebabkan kemudian analisis mereka terhadap mukjizat itu lain. Karena prinsip mereka doa yang disyariatkan itu terkadang berpengaruh dan terkadang tidak memberikan pengaruh, ya maka mereka mengatakan ya api itu kadang kadang membakar dan kadang tidak membakar. Jadi tidak tidak terbakarnya seorang nabi karena api itu lumrah. Itu lumrah karena memang api kadang membakar dan kadang tidak membakar. Nah, itu analisnya semacam itu. Wakadhalika yakhriku hali awliyaihi. Terkadang Allah kemudian mendobrak eh, yukhrik artinya merobek, merobek kebiasaan maksudnya memberikan kemampuan luar biasa yaitu karomah untuk para wali apa apa sebab yang menyebabkan Allah memberikan karomah untuk para wali takyid li takyid di dini terkadang untuk menguatkan agama si wali ini kalau nggak diberi nggak diberi karomah nanti imannya melembek imannya melambat maka tidak itu supaya imannya bisa stabil nah karena itu yang iman-imannya itu sudah stabil-stabil itu malah jarang dapat mukjizat jarang dapat karomah contohnya para sahabat karomahnya para sahabat itu sedikit karena iman mereka nggak perlu dikuat-kuatkan imannya sudah stabil nggak perlu dikuatkan Wataratan dan terkadang karoma itu adalah takjilan penyegeraan untuk sebagian pahala mereka di dunia. Dan terkadang karoma itu adalah inaman alaihim adalah anugerah untuk mereka. Dengan Allah datangkan nikmat dan Allah cegah hukuman. Beli Wali dan karena faktor-faktor yang lain. Wayu'minuna dan orang-orang yang mendapatkan hidayah masalah sebab beriman. Bi Allah yaruddu bima amarahu bih menolak bisa menolak apa yang Allah perintahkan. Tidak menerima apa yang Allah yang Allah perintahkan pada mereka. Allah menolak apa yang Allah perintahkan pada mereka. Berupa amal soleh dan doa yang disyariatkan. Majalahu fiqwal ajzam wal anfas Anfus. Yang Allah jadikan dalam kekuatan jasad dan jiwa kalimatnya agak bundet nih. lihat footnote 6 ada bantuan dari hakim maksudnya an Allah taala yaruddu anil abdil mu'min ma fihi dararun alaihi sadirun anil quwa alatiha ajzam wa tabai alatiha al anfus bisababi du'aihi wa a'mali salihah Biasanya Allah subhanahu wa ta'ala terkadang menolak dari mencegah dari seorang hamba yang mukmin segala sesuatu bukan madarat pada dirinya. Yang madarat itu sadir timbul dari kekuatan. Alatihya ajizan dan ini adalah kekuatan badannya atau tabiat yaitu tabiat jiwanya disebabkan karena dia berdoa dan melakukan amal soleh. wala yaltafituna dan mereka orang-orang mendapatkan hidayah dalam masalah sebab ini tidak menoleh ilal auham kepada sangkaan-sangkaan yang berbagai dalil akal dan dalil syar'i menunjukkan tidak benarnya sangkaan ini ala fasadiah dan mereka tidaklah mempraktekkan apa yang diharapkan oleh syariat meskipun dikira anak lahu taksiro bahasanya sesuatu tersebut memiliki pengaruh itu pembagian orang berkaitan dengan masalah sebab. Wa amal ilmu bighalabatis sabab. Adapun ilmu tentang dominannya suatu sebab. Maka ada ada untuk mengetahui hal ini apakah ini dominan ataukah tidak dominan. Maka ada lahu pun ada berbagai metode berkaitan dengan perkara syar'i sebagaimana ada turun berbagai metode untuk perkara non syar'i. Di antara metodenya adalah al-ittirar. terpaksa mau tidak mau untuk mengakui adanya sebab dalam hal ini. Contohnya, maka manusia ketika mereka kehausan dan kelaparan di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi mengambil air yang sedikit, gairah marah beberapa kali, kemudian Nabi letakkan tangannya yang mulia di air tersebut, hatta Farul ma, hingga memancarlah air dari sela-sela jari-jari Nabi. Demikian pula Nabi meletakkan tangannya mulia di dalam makanan. Wa kemudian Nabi mendoakan keberkahan untuk makanan tersebut. Hatta kasuro sehingga banyaklah makanan tersebut kasrotan kharijatan anil ada dengan banyak yang keluar dari kebiasaan maka pengetahuan dan iktiran al-muayyad dengan ada iktiran dalam kasus ini tangan Nabi jadi sebab banyaknya air dan banyaknya makanan ini iktiran ada sesuatu dan ada sesuatu yang lain ada meletakkan tangan di air kemudian ada air e, berubah menjadi tambah banyak. Maka ekelon ini yujibul ilma membuahkan ilmu, membuahkan keyakinan bahasanya banyaknya air dan makanan adalah dengan sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ilman darurian dengan pengetahuan yang daruri mau tidak mau kita dipaksa untuk mengakui hal ini. Kama yu'lamu sebagaimana diyakini bahasa seseorang jika ditebas dengan pedang jadi datang dengan tebasan yang kuat abu maka akan membantingnya kemudian mati maka kita punya maka kita yakin secara doruri bahasanya mati karena sebab tebasan pedang atau bahkan kita lebih yakin lagi. Atau lebih lagi. Karena ilmu bahasanya banyaknya air dan makanan Laisalahu lahu sababun mu'tadun tidak punya sebab yang biasa dalam semisal hal ini sama sekali. Ma'anal ilma bihadal bihadil mukorona meskipun ilmu pengetahuan bihadil mukorona bergandengnya dua hal ini yujibu ilman darurian bidalika itu menghasilkan ilmu daruri tentang hal tersebut. Demikian juga ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Anas bin Malik berdoa untuk Anas bin Malik agar Allah banyakkan hartanya dan anaknya. Dan doa Nabi kabul. Oleh karena itu kebun kormanya Anas itu Yahmil itu menghasilkan buah korma dalam setahun dua kali. Dan ini menyelisih kebiasaan negerinya. Korma itu cuma panen tahun sekali musim panas. Waro amin waladihi wa walati wa walati wa walati walatihi dan Anas pun bisa menyaksikan bahasanya anaknya dan cucunya itu jika ditotal lebih dari seratus maka mislu hadal hadis maka kejadian semisal ini yuklam diketahui tadi ada doa kemudian realitanya semacam ini maka diketahui bahasanya sebabnya adalah doa Contoh yang lain. Siapa yang melihat ada seorang anak kecil yang menangis bukaan sedih dan dengan tangisan yang keras? Fa alqamathu umuhu ya. maka ibunya kemudian me, me apa, memasukkan asal puting susunya kepada anak tersebut fasakana maka tenanglah si anak maka uli yakinan maka diketahui dengan secara yakin bahasanya diamnya anak ini li ajli laban gara-gara minum susu ibunya wal ihtimalat dan adanya kemungkinan-kemungkinan yang lain wa in tatarafat meskipun bisa terjadi ilan nau pada jenis sebab namun la tata tata tata tata namun tidaklah bisa terjadi ilah sah muayyan untuk persoalan tertentu secara umum mungkin orang akan bisa memberikan analisis ya. bukan analisis bahasanya anak tadi itu diam itu karena sebab yang lain oh mungkin karena capek nangis udah capek nangisnya itu mungkin secara mau maka bisa dikasih istimalah untuk naunya secara umum maka kita bisa memberikan analisis lain. Oh, kok anak kecil tersebut kok diam setelah ditatai ibunya? Ada, ada analisis yang lain. Mungkin untuk diberi analisis yang lain. Karena kecapean misalnya. Namun analisis-analisis ini cuma bisa tata rokok ilmu bisa berlaku untuk jenis, untuk berlaku secara umum. Namun tidak bisa berlaku untuk kasus per kasus. Untuk si ibu ini dia tidak tidak menerima ihtimal yang dia sudah tahu betul anaknya dia tidak bisa menerima ihtimal oh ini karena anakmu kecapean sehingga diam bisa dia menerima ini anak saya ini diam ya karena saya tidak tidak ada kemungkinan lain maka untuk person, untuk perkasus, untuk muayyan, maka istimal itu bisa tidak berlaku. Cuma berlaku untuk nau. La tatatarab ila syakhs muayyan. Demikian juga doa. Fa'inal mukmin maka seorang mukmin berdoa dengan satu doa maka dia melihat al-mada'u isi doanya secara nyata. Padahal tidak ada sebab-sebab yang lain yang menuntut untuk terjadinya. Atau dia melakukan satu perbuatan kadalik demikian, lalu dia jumpai demikian. seorang sahabat. Ketika dia berdoa, Ya Alim, Ya Halim, Ya Ali, Ya Azim, Asqina. Ya Allah, Ya Alim, Ya Halim, Ya Ali, Ya Azim, berilah hujan kepada kami. Hamutiru Yamin syadidil hari. Maka setelah doa itu terucap, maka mereka diberi hujan padahal harinya adalah hari yang sangat sangat panas dan hujannya hujan lokal lagi mataran lam jawis askar hujan tersebut cuma menghujani <coughs> pasukan mereka pasukan saja ini pasukannya kumpul di satu tanah lapang hujan itu cuma di tanah lapang itu sebelah sana nggak hujan, sebelah sana nggak hujan, sebelah sana nggak hujan. Dan tadi itu panas, terik. Wakal kemudian dia berdoa ketika pasukannya pasukannya Al-Ala ini ketemu dengan sungai, tidak ada perahu, tidak ada apa, padahal mereka berkuda. Akhirnya Al-Ala berdoa, ih ihmilna, ya Allah, seberangkalah kami. Setelah berdoa demikian, famasyau ala nahri al-kabir. Maka mereka bisa berjalan di atas melintasi sebuah sungai yang besar. Masyan lam yabulla asafilu akdami dawabi. Yang tidaklah tidaklah basah bagian bawah telapak kaki kuda-kuda mereka. Maka setelah berdoa maka nah, lewat lewatlah nyebranglah nyebrang sungai ini dengan pakai kuda telapak kaki kudanya itu nggak basah padahal nyebrang ini dan untuk orang-orang yang melihat kejadian ini itu tidak menerima ihtimal. Oh, itu turun hujannya karena gini gini gini. Kebetulan itu turun hujan. Itu nggak bisa menerima ihtimal. Nah, secara mau itu sebenarnya bisa. Wah, berdoa minta hujan kemudian turun hujan. Mungkin orang bisa nganalisis. Nah, Orang bisa ngasih istimewa. Oh, memang kebetulan sebenarnya itu sudah mau hujan. Bisa. Sebenarnya sudah mau hujan. Cuma pas saja benda doa terus turun hujan. Ngepasi. Maka bisa ada istimal, namun untuk mau. Dan kalau untuk person, untuk kasus, tidak bisa. Nah, misalnya kasus di sini, nggak bisa mau dikatakan kebetulan doanya al-ala ini ngepasnya dengan hujan entah panas dan hujannya cuma lokal sebelahnya masih panas sebelahnya panas itu hujan deras maka orang menyaksikan nggak bisa nggak bukan nggak bisa dikasih oh itu mungkin demikian atau mungkin demikian nggak bisa nggak bisa menerima istilah berkaitan dengan karomah yang Allah berikan kepada al-ala maka perlu diketahui bahasanya para ulama mengatakan bahasanya karomah wali karomah orang soleh itu adalah mukjizat Nabi seperti yang disampaikan oleh Syekhul Islam di Al-Furqan katakan bahasanya karomah orang soleh itu adalah mukjizat Nabi bagian dari mukjizat Nabi. Kenapa kok bisa? Karena orang soleh ini mendapatkan karomah dengan sebab karena dia mengitibak terhadap ajaran Nabi. Barokati ini di Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dia dapat Nabi, kemudian Allah berikan karomah padanya. Maka karomah itu adalah mujizat para Nabi. Para ulama mengatakan tidak ada satupun mukjizat yang dimiliki oleh para nabi kecuali Nabi kita Muhammad SAW itu memiliki mukjizat yang lebih hebat dari itu. Para nabi-nabi itu punya mukjizat, kata para ulama, Nabi Muhammad itu punya mukjizat yang lebih hebat daripada mukjizat untuk masa-masa Nabi. Jika Nabi Isa punya mukjizat bisa menghidupkan orang yang mati, apa mukjizat Nabi yang lebih hebat dari itu? Kata para ulama, tangisan ee, eh, lepah korma yang Nabi gunakan untuk berkhutbah itu lebih hebat daripada mukjizatnya Nabi Isa menghidupkan orang mati. Karena orang mati ini manusia. Ini menghidupkan benda mati. Ini benda mati kayu, nangis. Semua orang dengar. Kayu nangis, semua orang dengar suaranya. Ini benda mati jadi hidup. Ini lebih hebat daripada orang yang hidup dan mati jadi hidup. Bagaimana dengan mujizat Nabi Musa melewati Laut Merah? Jajalah eh, dan melewati Laut Merah, maka kata para ulama, Nabi memiliki mujizat yang lebih daripada itu, yaitu karomahnya al-ala bin Khatrami. Itu lebih hebat daripada nyebrang lautan dibelah kemudian bisa lewat. Eh, ini nggak perlu dibelah, bisa dilewati. Ini lebih hebat. Nggak perlu dibelah, bisa dilewati. Air ya dilewati. Ini lebih hebat daripada air dibelah kemudian jadi daratan kering dilewati. Nah, wa Ayub as dan Ayub as Jawab beliau Ayub bin Abi Tamimah Kaisan as sikhtiani Abu Bakar Al-Basri min kibar ala al-ubad. Beliau ahli fikih dan juga ahli ibadah. Ketika dia menendang dengan kakinya al-jabala gunung li sahibi untuk temannya, dan satu hentakan. Ketika dia menghentak dengan kakinya satu hentakan pada gunung, naba'at lahu ainun ainu ma'in fasyariba. Maka setelah dihentakkan maka keluarlah mata air. Fasyariba maka temannya bisa minum. Summa gharat kemudian setelah selesai minum dan hilanglah dahaga temannya. Gharat maka hilanglah air tersebut. Langsung habis langsung kering. Fadu'a Allah maka berdoa kepada Allah semata tanpa sekutu baginya dalal wahyu munazal maka wahyu yang diturunkan menunjukkan demikian juga akal sehat menunjukkan bahasanya doa kepada Allah adalah satu hal yang berfaedah dan bermanfaat. Dalil yang lain adalah tajarub adalah pengalaman yang tidak bisa dihitung jumlahnya kecuali Allah Allah juga menunjukkan kalau doa kepada Allah itu satu hal yang manfaat maka engkau jumpai mayoritas orang-orang yang beriman berdoa kepada Allah dan minta kepada Allah berbagai hal sedangkan sebab untuk terwujudnya hal-hal tersebut muntafiyah sebab itu tidak ada untuk mereka maka Allah buatkan untuk mereka <coughs> tilkal matalib maka Allah wujudkan untuk mereka tilkal matalib permintaan-permintaan tersebut dalam bentuk sebagaimana yang mereka minta. Alawat yang dalam bentuk yang menghasilkan keyakinan. Terkadang menghasilkan keyakinan dan terkadang menghasilkan sangkaan kuat bahwasanya ini terjadi karena sebab itu. Terkadang al ilmu yaitu yakin atau ada sangkaan kuat bahwasanya doalah yang menjadi sebab terjadinya hal ini. Dan kau jumpai hal ini adalah satu hal yang tertanam kuat hingga di zawil ukul wal busair. Pada orang-orang yang memiliki akal dan pandangan. Itu orang-orang yang mengetahui jenis berbagai dalil, syarat-syaratnya dan iftiradiha dan berlaku umumnya dalil. Wa amma itiqad adapun keyakinan bahasanya doa yang haram itu taksir memiliki pengaruh maka mayoritasnya hanyalah kita jumpai keyakinan ini pada orang-orang bodoh yang tidak bisa membedakan antara dalil dan selain dalil. Orang yang mengatakan doa di, di dekat kubur wali pulang itu makbul dan sebagainya. Ini yang percaya dengan hal ini umum uh, umumnya adalah orang-orang yang tidak bisa membedakan antara dalil dan bukan dalil. Walaupun kamu dan mereka tidaklah paham mayustarat li dalil persyaratan dalil mit ittirat yaitu berlaku e, kapanpun kalau cuma terwujud sekali doa yang haram ini cuma kabul sekali kemudian 100 kali nggak kabul ini tidak itirat namanya Maka realita itu bisa jadi dalil untuk penetapan sebab jika itirok. Ada orang megang api panas. Orang pertama megang api panas, orang kedua megang api panas, orang ketiga sampai orang ke seribu megang api panas. Maka ini itirok. Kalau itirot, Maka berarti ini sebab maka kita bisa berkeyakinan ini sebagai sebab. Api adalah sebab panas. Nah, jika tidak itirot, maka tidak bisa untuk ditetapkan jadi sebab. Ya. Muistarat li dalil minal itirot. Syarat dalil untuk penetapan sebab adalah itirot. Doa kepada Allah juga ikhtiar. Orang yang beriman berdoa kepada Allah. Semua jalan sudah buntu. Doa pada Allah tiba-tiba ada jalan. Ini untuk orang pertama, orang kedua, dan seterusnya. Banyak orang yang mengalami hal ini. Itu. Nah, kalau doa yang haram, maka tadi beliau sampaikan bahasanya tidaklah makbul doa yang haram itu kecuali nadir. Langkah-langkah. Nah, langkah-langkah ini yang kemudian digembok-gembokkan nah, untuk menarik orang dimanfaatkan oleh juru kunci ya, untuk memanfaatkan orang sampai dia juga bikin berita bohong namanya taufik anak namun hanyalah kebetulan fi ahli dulumat untuk orang-orang yang gelap hatinya. Minal kufar wal munafikin yaitu orang kafir orang munafik atau para pelaku dosa besar ya dosa besar tersebut telah menggelapkan hatinya atau e, dengan berbagai maksiat sehingga tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang batin. itu cuma kebetulan terjadinya karena kebetulan wabil jumlah maka secara uh, ringkasnya fal ilmu maka pengetahuan bahasanya suatu hal adalah sebab atau sebagian sebab atau syarat sebab fi adalah amr al hadis dalam satu perkara yang terjadi maka terkadang diketahui ini banyak terjadi Muqaddidan dan boleh jadi ada sangkaan kuat namun juga kot yutawaham kathiro boleh jadi cuma salah sangka waman dengan sangkaan yang tidak ada dasarnya yang benar kecuali lemah akal adanya ini kemudian terwujud hal tersebut maka ini ada tiga macam nah, adanya ini setelah ada ini kemudian ada itu maka ini ada tiga macam kita yakin ini adalah sebab itu atau kita cuma punya sangkaan kuat ini adalah sebab itu atau yang ketiga ini cuma dianggap ini adalah sebab itu padahal tidak ada dasarnya kecuali untuk orang-orang yang lemah akalnya Wa maka cukuplah bagimu untuk meyakini bahasa segala sesuatu yudhanu yang disangka kalau itu adalah sebab untuk terwujudnya sesuatu namun hal tersebut adalah diharamkan oleh syariah wujudnya berupa doa atau yang lainnya maka tidak boleh tidak tidak lepas dari satu dari dua kemungkinan kemungkinan yang pertama itu bukanlah sebab cuma dianggap sebab semacam berdoa kepada makhluk yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat. Walayurni angka syai'ah dan tidak bisa menolongmu sedikit. Kemungkinan yang kedua, hal itu adalah sebab. Namun bahayanya lebih banyak daripada manfaatnya. Seandainya kita memanfaatkan sebab tersebut, maka bahaya yang timbul lebih banyak daripada manfaat Ini dua kemungkinan tersebut. Fa'ama maka nasababan ada adapun sesuatu yang merupakan benar-benar sebab maka manfaatnya lebih banyak daripada bahayanya. Maka tentu syariat tidaklah melarangnya bihalin sama sekali. wakulu malam yusra' min al-ibadat ma'al qiyamil muqtada li fi'lihi min ghairi mani'in fa inna min babil manhi anhu dan segala sesuatu ibadah yang disyariatkan oleh orang di zaman sekarang padahal di masa Nabi itu ada qiyamul muqtada ada faktor pendorong untuk mengerjakannya dan tidak ada faktor penghalang maka sesuatu yang dianggap ibadah dan ditetapkan sebagai ibadah oleh orang sekarang adalah mimbabil manhi anhu adalah suatu hal yang terlarang. Kamu tak takodam sebagaimana penjelasan yang telah lewat. Nah, demikian. Wassalamualaikum wa sallam. Alhamdulillah. Ah.